mau tanya sedikit saja. Ya. Mengenai sholat pada apa siap akhir, mm -hmm. itu pakai Sayyidina. Mm -hmm. Ada yang berkata katanya itu tidak sah karena tidak ada hmm. dalam tuntunannya. <laughs> Hmm. Hmm. Terus yang kedua, Yang kedua, waktu yang pas untuk sholat fajar. Ya, kapan Ibu ya? Kapan. Ya, Ibu, siapa nama Bu? Ibu Handayani dari Sragen. Dari Sragen. Datang rombongan atau sendiri Bu? Rombongan. Berapa berapa orang Bu? Sekitar puluh orang. Oh, puluh orang. Hidup Empat puluh orang gitu ya? Yang rombongan semanggi berapa orang nih? Nyindir, ini Ustaznya nyindir maksudnya begitu loh ya. Demikian saja, Beb. Atas jawabannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan pertama. Aneh ya. Nah, ini mic-nya Ibu di mute dulu sebentar. Nanti kalau mau nanya kita langsung buka lagi. Oke, terima kasih bagian Tuhan. Uh, orang atahiyat pakai kata-kata sayyidina. Boleh enggak? Kan gitu. Ya kan? Terus kalau ada orang ngomong sholatnya enggak sah karena enggak ada tuntunannya. Bagaimana? Kan seperti itu ya? Nanti saja kita jawabannya. Manut imam empat mazhab atau manut mazhab yang enggak masuk empat? Ayo, manut yang mana? Yang empat mazhab atau mazhab yang enggak masuk empat? Empat, mazhab? Empat mazhab. Kalau empat mazhab, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mensunahkan. Wow, Imam Syafi'i luar biasa ya. Mensunahkan kalau atahiyat pakai Sayyidina ketika nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Pakai Sayyidina. Dalilnya apa? Imam Syafi'i itu pakar hadis, pakar tafsir, pakar bahasa, pakar hukum, pakar, pakar, pakar, turah-turah pakar. Jadi nggak usah tanya dalilnya. Seperti Anda ke dokter, panjenengan ngasih resep ini dalilnya apa? Kata dokter, on yang rumah sakit jiwa. Ya sudah, masa dokternya ngasih resep, Pak dokter, kalau saya dikasih obat ini, ini obatnya isinya apa ini? Kalau ini gila, gila. Wah, gila sih, gila gila, semua Serahkan yang lain, gitu ya. rumah sakit, gila, nanti seperti itu. Udah jelas ini pakar yang ngomong, kalau udah pakar yang ngomong, jangan mempertanyakan ga dalilnya. Karena kalau di, dibahas dalilnya, ya tiga hari, tiga malam nggak bisa habis dalil kok isinya. Dalil, dalil, dalil, dalil. Karena terlampau banyak ya dalilnya. Ya, Imam Syafi'i yang jelas beliau memerintahkan atahiyat itu pakai Sayyidina Muhammad SAW. Kemudian yang lain mau pakai Sayyidina boleh, nggak pakai Sayyidina juga bu, boleh, nggak ada mas, masalah. Nah ini ada madhab di luar empat ini, ngakunya madhab. Ini kalau saya bilang akhir zaman ini, ini madhab neko-neko nih. Masa orang sholat cuma gara-gara ngomong Sayyidina Muhammad, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak Gak sah katanya. Ya kan katanya dia. Kalau ditanya jalurnya mana kamu ngomong gak sah? Jawabannya karena pakai atahiyat, atahiyat pakai sayyidina itu gak ada tuntunannya. Jadi karena gak ada tuntunannya, sholatnya berarti tidak sesuai yang dituntunkan Nabi. Karena gak dituntunkan Nabi, berarti sholatnya tidak sah. Sejak kapan usul fikih seperti itu? Sejak kapan usul fikih kalau nggak ada tuntunan Nabi, sholatnya tidak Nah, contoh. Yang mau bongkar sedikit rahasia uli. Boleh ya? Coba saya mau nanya, tolong bisa jujur ya. Ini nih udah saya sampaikan, tapi panjenengan biar lebih lebih ingat. Kalau ada orang sholat berjamaah, ya orang sholat ber, berjamaah itu tuntunannya Nabi, ya tuntunannya Nabi, stopnya dirapatkan atau stopnya direnggangkan? Stopnya dirapatkan. Kalau stop dirapatkan, kakinya merapat atau merenggang? Hah? Stop dirapatkan, kakinya merapat atau merenggang? Contoh nih saya tanya, tolong majelisnya dirapatkan. Masing-masing pastikan yang silonya begar jadi lingkup, betul kan? Yang mungkin duduknya itu tadinya silo bahkan jadi duduk seperti atahiyat a awal. Kenapa? Biar bisa muat banyak oh, orang. Kalau Rasul bilang stopnya dirapatkan, kakinya itu semakin rapat atau kakinya semakin begajah? Semakin rapat? rapat. Dan sekarang kalau ada ajaran sholat bergagahkan kaki, ini ada tuntunannya enggak? Enggak ada. Nah, berarti kalau ada orang sholat kakinya bergagah, sholatnya enggak apa? Loh, ya enggak. Ah. Ya mau bergagah, mau mingkup, mau bergagah, mau mingkup, sholatnya tetap sah. Tetap sah, bergagah boleh, mingkup juga boleh. Boleh. Cuman kalau begagah ini rekoso. Kenapa? Nanti ketika sujud minggu lagi. Ya, softnya renggang lah. Lagi. Kita disuruh merapatkan soft. Bukan melebarkan kaki biar softnya keto erapet Asini lo longgar. Jadi kalau soft masih longgar, sunahnya Nabi disuruh menggeser, merapatkan. Yang di kanan tarik ke kiri, kanan tarik ke kiri, yang di belakang maju ke depan. Itu namanya merapatkan soft itu namanya merapatkan barisan ini tuntunannya Nabi. Nah kalau merenggangkan kaki, ijak sikil koncone, golek hadis manapun nggak ada. Ijak, ijalah kaki saudaramu. Nggak ada. Ya. Hah? Sayang. <laughs> nah ini nih, ini yang seperti ini. Ya, seperti ini kalau dibilang nggak ada tuntunannya, sholatnya tidak sah. Yang begini berarti sholatnya tidak sah. Contoh lagi, Ya, coba dilihat. Sahabat itu tuntunannya sesuai tuntunan Nabi enggak? Ya. Tapi Nabi enggak pernah menuntunkan azan Jumat dua kali enggak pernah. Nabi itu azan Jumat cuma satu kali. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala mengajarkan azan Jumat dua kali. Pintar mana Nabi sama Sayyidina Utsman? Pintar Nabi kan? Ya. Berarti Sayyidina Utsman benar apa salah? ngomong salah. Hmm. Sayyidina Utsman benar, ya. Sayyidina Utsman tuh benar. Kenapa? Jamaah di zaman Nabi tidak sama dengan jamaah di zaman Sayyidina Utsman. Makanya perlu dikasih azan ah, awal azan persiapan biar tahu sudah ah, azan. Makanya azan Jumat dua kali ini ya. Tuntunannya siapa? Tuntunannya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Lah ini contoh. Uh, ulama memberikan tun tuntunan. Jadi kalau nggak ada tuntunannya kita nanya, nggak ada tuntunannya siapa? Alhamdulillah kalau sholat pakai Sayyidina nggak ada tuntunannya iblis nggak ada, nggak ada. Ya tuntunannya demit setan nggak ada. Ada tuntunannya para ulama, tuntunannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil tuntunannya dari Al-Quran dan dan hadis. Sampai di sini bisa dipahami? Tambah lagi nggak pemahamannya? Tambah. Lampungnya jam berapa? Laper nih. Ya, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Contoh lagi, boleh. Ini pernah pernik dalam sholat. Ada nggak tuntunan Nabi, tuntunan Nabi, sholat Jumat tidur dulu. Dengarkan khutbah Jumat sambil tidur, ada nggak? Nah, kalau orang sholat Jumat, ketika khutbah Jumat dia tidur, itu sesuai tuntunan Nabi nggak? Hah? Sholatnya sah nggak? Belum tentu sah. Tergantung tidurnya bagaimana. Kalau tidurnya jengking, batal wudhunya. Kalau wudhunya batal, nggak wudhu lagi, sholatnya tidak rata. Nah, tapi kalau duduknya itu duduk rapet ya, mengapun dan bokongnya nempel ke, ke lantai ya kan. Tidak banyak obah-obah, maka walaupun dia tertidur, wuduknya tidak batal. Karena wuduknya tidak batal, maka dibuat sholat, sholatnya akan sah. Jadi sah nggak sah, itu nggak ada urusannya dengan tidak ada tuntunannya. Tentu lagi. Sallu kama ro'aitumuni usolli. Hadisnya kan itu. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku so, sholat sholatnya sahabat satu dengan yang lain beda-beda. Ya terus pripun nanti. Sholatnya satu dengan yang lain, ada yang cakep, ada yang tangannya lu lurus. Ya kan? Ada yang ketika atahiyat jarinya diem, ketika lailallah ada yang jarinya gerak, gerak. Ya kan? Iya mau diem boleh, gerak boleh. Yang penting jangan keluar lima-lima, ya nggak boleh. Kalau tidak, asyhadu ada ilaha illallah lima-lima gini. Nah, ini benar. Saya satu terunjuk mau diem boleh, muter-muter boleh. Boleh. Yang nggak boleh lima, muter-muter semua. ah ya boleh. Dari paham ya? Jadi gak usah ruwet. Enak kalau kita ikut ulama itu enak ya. Ikut ulama ya. Enak. Jadi gak gampang-gampang kita mengatakan ini sholatnya nggak ada tuntunannya sholatnya nggak usah. Ini sih ngomong tuh ya sopo. Siapa? Ya terserah. Kalau dia diajari gurunya begitu, ya ya udah sholatnya nggak usah pakai bayi dina. Tapi jangan nyalah-nyalahkan orang yang pakai bayi dina. Itu kan enak. Ya ada orang ini ke ke, ke apa namanya pom bensin isi solar, Innova diisi solar, bingung dia. Kenapa? Ilmunya belum tekan. Taunya Innova itu premium semua. Turun dari mobil. Eh, ini Innova. Jangan diisi solar. Jebol mesinmu. Kasih premium. Ditambah EE. Eh, Visi waras mobil. Eh, isi tak isi premium jebol. Ya, kamu tidak bisa. Saya udah dikasih tahu nih. Ini yang namanya Innova. Itu ya pakai premium bukan solar. Tonton cek tol. Ini bilang cc. No 2,5 itu yang jenis diesel. Kalau diesel itu ya pakai so solar. Jadi kamu jodoh kami keminter tambah kisinan. Ini urusan mobil. Kalau ilmunya belum tekan jadinya seperti seperti itu. Termasuk agomo. Paham ya? Jangan sendiri ngeyel, ngamuk-ngamuk, baru gue kisinan. Nah, kalau ada orang yang ngeyel, ngamuk-ngamuk, kita meneng gue. Aduh, tak geo, gitu aja. Doakan saja, semoga ilmunya nambah, gitu. Ya, semoga ilmunya nambah. Cukup siap dengan senyum. Gue berat menurut ya, orang tahu, menurut. Ya. Oh iya toh. Saya ngomong apa? Saya kan ada guruku. Guru mau ngomong no? Iya. Karena yang tentu iya. Uh. Itu aja, nggak usah repot, repot repot tuh, ya kan? Sudah gitu kita, ya aku kowe ngono ora aku tak kok saya dina ora apa-apa. Lu ora tak ora apa-apa, ora apa-apa, ora oh, tak ora apa-apa. Wis itu lah ngono ya. wae. Itu langsung stres digedek gitu ya. Repot-repot dulu ya main gitu ya. Cuman gara-gara seperti itu kok contoh, contohan Betul enggak? Cool, pokoknya ikut arroba harus punya il, ilmu. Ya. Tadi sudah terjawab dua-dua belum, Bu? Dua kan soalnya dua tadi ya. Tetap siap semua, Alhamdulillah. Mewakili ibu-ibu. Sekarang SMS di rumah. Silahkan uh, eh, Mas Agus, ada berapa SMS yang masuk? Untuk sementara 103 SMS Habib Ya. Dicabut? Belum ini habis, masih ya. ada yang masuk. ya, silakan juga dibaca. Ini dari sahabat kita di Malaysia Habib, dia bertanya. Ya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam Sahabat di Malaysia, salam untuk Habib dan jamaah. Kemudian beliau bertanya, apa Rasul sakit, Uh, apakah Rasul sakit saat sakaratul maut Habib? Kemudian mohon ijazah wirid harian dari Habib dan wasilah yang boleh sampai ke para guru-guru mulia. Atas jawabannya terima kasih. Iya. Istimewanya Rasul Muhammad SAW istimewanya itu. Beliau itu kan dapat pelayanan paling istimewa. Tapi ketika sakaratul maut beliau minta ngerasakan cabutan yang paling sakit. Saya minta cabutan Israel cabut saya dengan cabutan yang paling sakit. Malaikat Israel nggak berani. Iya. Tapi Rasulullah minta. Nggak berani. Kenapa Rasul minta? Kenapa ya? Biar yang merasakan sakit cukup saya, umat saya jangan merasakan. Allahumma Muhammad, wa sallim wa barik Ya kan? yang merasakan sakit cukup sah. Ya, umat saya jangan ada yang merah, merasakan itu namanya cinta. Itu namanya cinta. Jadi Rasul merasakan sakit, memang minta gitu ya, merasakan sah, sakit. Tapi apa terus diteruskan? Ya, apa terus diteruskan begitu ya? Apa Allah ya terus biarkan merasakan sakit? Ya tidak seperti seperti itu. Artinya sakitnya sekarang maut untuk para pecintanya Rasul SAW sudah ditanggung Rasulullah. Jadi kalau kita betul cinta sama Rasul ya cinta sama Rasul ya, nanti kita tidak akan merasakan sakit. Tidak akan merasakan sakit karena langsung ditunjukkan nih Rasulullahnya, nih surganya, gitu kan ya. Terbius sehingga tidak merasakan sakit. Ibarat seorang wanita yang melahirkan dengan bedah besar. Di bedah itu sakit. Ya, di bedah itu sah, sakit. Tapi karena dibius tidak merasakan sakit. Nah orang-orang yang cinta Rasul nanti ketika sakaratul maut dikasih obat bius sama malaikat Israel. Asik ya? Tapi obat bius yang tidak sadar, bukan yang bukan membuat orang tidak sadarkan diri. Justru obat biusnya membuat orang sadar. Kenapa? Obat biusnya ditujukan surga. Begitu kelihatan surga, ini diatakan gak kerasa. Atau udah di surga. Sudah selesai. Atau udah di, di surga. Seperti wanita-wanita yang melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam ya. Yang mengirit-irit tangannya tidak merasakan sah, sakit. Terbius oleh ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Seperti itu ya. Kemudian untuk masalah ijazah tadi ya. Ijazah wirid harian. Saya sudah pernah sampaikan. Semua wirid, zikir, doa, apapun yang pernah saya peroleh dari para guru saya. Saya ijazahkan untuk anda semua dan anak keturunannya ila yaumil qiyamah. Silahkan. Baik itu solawat, entah rotib adat, itu sakron, itu nawawi. Apapun wirid. Terutama dari Tariqah Alawiyah. Termasuk apa ijazah kitab Bukhari ya. Eh, kitab Bukhari kemudian Ihya Ulumuddin. Saya pernah mendapatkan semua itu. Silahkan anda membacanya. Tapi kalau Ihya Ulumuddin, bacalah lewat guru. Sebab bacanya saja butuh ilmu. Ya. Jangan sembarangan baca terjemahan karena banyak terjemahan yang membingungkan. Ya, banyak terjemahan yang membingungkan. Begitu pula hadis, bacalah lewat guru. Karena banyak orang yang asal baca hadis, akhirnya justru keblinger karena salah memaknai hadis dari Muhammad SAW. Begitu, Mas Agus. Satu lagi, Satu lagi dari Palur nih Habib, dari Pipin, beliau bertanya, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Apakah boleh mengamalkan seribu sholawat dikerjakan terputus-putus dalam satu hari? Misalkan dalam sholat, setiap sholat fardu 200, kemudian sholat, sholat asar 200 gitu Habib. Ada jawabannya, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi, uh, saya mengajak semuanya kan untuk mengamalkan. Sebenarnya kan amalannya orang-orang soleh terdahulu ya. One day, one thousand of salawat, Ya, sehari seribu salawat. Sedinten seribu salawat. Silahkan diamalkan mau pagi, siang, semalam, putus-putus. Yang penting jumlah totalnya adalah seribu. Ya, jumlah totalnya seribu. Itu minimal. Ya, itu mini, minimal. Kalau bisa lebih, lebih bah, bagus. Tapi yang penting istiqomah. Yang penting istiqomah. Istiqomah terus dipertahankan. Karena godaannya banyak itu nanti. Jadi malas pikir, ya ini nanti aja, nanti aja, nanti aja, akhirnya tidak mbak, baca. Padahal kalau kita baca ya selesai. Bisa dibaca putus-putus gitu terserah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ibu-ibu mohon maaf. Saya tidak bisa memperpanjang soal jawabnya, Bapak sekalian hadirin semuanya, karena udah jam setengah sebelas lewat sepuluh menit. Jam kita itu eh, kecepatan sepuluh menit ya. Setengah sebelas lewat sepuluh menit. Uh, ini kan ada yang dari Sragen, dari mana-mana ya. Ntar kalau kemalaman pulangnya kan jauh, kasihan. Sampai di rumah jam berapa? Karena banyak ibu-ibu ya. Banyak ibu-ibu. Nah ini ada beberapa pengumuman. Yang pertama, hadirilah pengajian akbar maulid Nabi Muhammad SAW bersama Jabal Muro. Jamaah Bakalan Muji Rasul. Cocok ini ya. Jabal Muro. Ya. Semakin banyak begini-begini semakin asik. Jamaah Bakalan Muji Rasul. Ya. Pada hari Senin. Senin besok ini ya. Ini kan Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Malam Selasa, 20 Februari 2012 jam 19.30 sampai selesai. Tempat Masjid Nurul Mutakin, Bakalan Ceper Klaten. Pembicara insya Allah saya sendiri. Insya Allah. Ya. Kemudian yang kedua uh, ini uh, hadiri dan ikutilah pengajian akbar peringatan Maulid Nabi Masa Salam bersama Maria insya Allah dan para alim ulama bersama menuju Allah. Selasa Kliwon 21 Februari 2012 tempat balai desa Kenokorjo. Ya, Kenokorjo, Kecamatan Polokarto. Jam setengah delapan sampai selesai, itu hari Selasa. Kemudian eh, besok hari Ahad. Ya, hari Ahad jam enam sampai jam delapan pagi ada rutinan pengajian di Pondok Pesantren Darul Quran Sukoharjo. Itu setiap hari Ahad ya, setiap hari Ahad ada rutinan di sana pembicaranya ganti-ganti macam-macam kadang ada Gus Karim kadang ada di hati Abdullah saat kadang ada saya kadang banyak banyak lah ganti ganti-ganti setiap hari Ahad jam 6 sampai jam 8 pagi uh, di Pondok Pesantren Darul Quran Sukoharjo kemudian besok Ahad besok besok ini sekarang kan Jumat Sabtu Ahad alias Minggu ya Minggu alias Ahad mau disebut Minggu boleh Ahad boleh saya tidak terlampau apa namanya mempersoalkan nah jam Isya, setelah Isya ya, setelah Isya itu ada pengajian bersama saya. Ini majelis saya. Dan apa namanya tempatnya di rumah Bapak Yulianto. Ya. Jadi eh, letaknya itu Perum Bintang Jati eh, Perum Bintang Jati Kuung. Ya, Perum Bintang Jati Kuung nomor 36. Jamnya setelah sholat isya. Jadi sholat isya berjamaah di sana. Yang setelah sholat isya. Sholat isya berjamaah di sana. Bagi yang mau ikut, saya insya Allah kalau untuk yang satu ini, insya Allah akan selalu naik motor. Ya, insya Allah akan selalu naik motor. Kecuali saya kurang sehat tol, ya, teman-teman naik motor, saya nunut mobil di tengah jalan ganti motor. Seperti kemarin tuh ya, saya kurang sehat kok gitu kan. Sampai separuh perjalanan, saya turun dari mobil, kemudian bonceng mau motor. Karena naik naik motor ya naik motor, udah rusak buat ya naik motor. Nah insya Allah besok hari Ahad yang mau ikut kumpul di sini. Ya, kumpul di sini, uh, habis sholat maghrib datang ke sini. Kemudian kita kalau bisa sholat maghrib di sini berjamaah ya. Sholat maghrib berjamaah di sini. Setelah sholat maghrib naik motor bareng-bareng menuju rumahnya Bapak Yulianto. Nanti kita ngaji di sana. Insya Allah itu ngajinya runtut. Urut ya, baca, baca kitab. Nah, insya Allah ada manfaatnya. Kalau ada yang mau bergabung, silahkan ya. Ya, syarat satu, pakai helm. Ya, syarat satu pakai helm. Nggak pakai helm, ditilang polisi. Tanggung jawab kan sendiri. Jangan dibilang ustadznya ngajari nggak pakai helm. Kalau ustaznya nggak pakai helm, nggak apa-apa. Paling ditilang kan gitu ya. Helm ditilang, tapi saya nggak ngajarin nggak pakai helm. Saya pakai helm, insya Allah. Semua pakai helm, biar selamat. Jadi kalau terpeleset, insya Allah nggak ada terpeleset. Kalau terpeleset, yang kena helmnya dulu, bukan langsung kepalanya. Ya. Bisa di copy ini tadi. Nah, kemudian eh, mari kita bacakan fatihah. Telah berpulang ke rahmatullah, Nah, tadi siang Al Arifillah Romo Yai Marzuki ya pengatur Pondok Pesantren dari Fatul Ulum. Nah, Kasar San Bidodaren Nyawi. Itu ini ceritanya. Ya ini saya belum memastikan, saya cuma dapat tulisan ya. Jadi saya bukan menyebarkan berita wafatnya beliau, tapi ada jamaah yang nulis di sini. Kalau memang benar meninggal, ya semoga apa namanya mendapatkan rahmat di sisi Allah. Tapi kalau ini kalau berita ini nggak benar, semoga yang menyebarkan berita diampuni oleh Allah ya. Jadi kalau ada berita dari SMS jangan di, jangan mudah dipercaya. Sebetulnya saya juga juga nggak mau kalau nggak tahu pasti itu saya tidak mau uh, eh, ngumumkan wafatnya seseorang karena saya pernah di Vietnam padahal saya nggak apa-apa gitu ya dibilang saya nyebarkan wafatnya seseorang padahal saya tidak nyebarkan wah SMS yang nggak ngomong ya di tidak ya bahkan saya mengklarifikasi oh nggak benar nggak benar nggak benar akhirnya dikata ini mate kewong gitu ya jangan seperti itu makanya hati-hati eh, insya Allah eh, siapapun dari keluarga kita yang sudah meninggal dunia guru-guru kita khususnya malam hari ini saya niatkan untuk mengenang Al